Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-296 ini, didukung oleh para pemain, Suherman sebagai Kibuyut Kalacika, Jumali sebagai Nandaka, Naryo sebagai Pradipa, Jika Kusnadi sebagai Tunggal Dewi, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Ashari sebagai Kalaba, Lanti sebagai Puya, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Selamat menikmati. Rangga Dewi dan Putri Raja Dewi masih berdiri tegak menantang. Sementara itu Nandaga, Pradipa, dan pendekar-pendekar lain tak ada lagi yang berani mengangkat wajahnya. Ki Buyut tersenyum. Dia menepuk pundak Pranayam dan mereka berdua menghampiri Nandaka dan Pradipa. Nah, bagaimana Nandaka? Pradipa? Bagaimana kalian semua? Apa masih ada yang merasa belum puas? Hah? Kalian tidak usah ragu-ragu karena mempunyai pimpinan seorang wanita. Kalian sendiri sudah membuktikan bagaimana hebatnya permainan pedang mereka. Calon pemimpin kalian ini, aku kan sudah mengatakannya. Aku mengumpulkan kalian semua di tempat ini bukan untuk membuat kalian kecewa, melainkan merasa lega karena memperoleh pimpinan yang baru. Nandaka, adakah yang ingin kau katakan? Kau juga Pak. Katakanlah kalau memang masih ada ganjalan di hatimu. Tidak, Kibuyut. Uh, eh, saya rasa mereka memang cocok menjadi pimpinan kami. Iya. Bahkan kami merasa sangat malu, Kibuyut. Terus terang, kami semula meremehkan mereka. Ya, tapi setelah melihat kemampuan mereka, aduh, sungguh-sungguh kami merasa malu, Kibuyut. <laughs> Jadi, kalian merasa puas? Kalian setuju jika Nawamalini dan Mayura menjadi pimpinan kalian? Saya setuju, Kipuyut. Saya juga setuju, Kipuyut. Ah, bagaimana dengan yang lain? Apa kalian juga setuju? Ya, setuju. <laughs> Bagus. Aku senang mendengar pernyataan kalian yang serempak. Mudah-mudahan saja calon perampok-perampok Budiman ini nanti kembali bisa menggetarkan hati cecunguk-cecunguk aku Wulungayan Uh, ah, Nawamal ini? Iya, Ki Apakah masih ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada mereka? Katakan saja terus terang sebab mereka lah nanti yang akan membantumu melaksanakan pekerjaan perampok Budiman. Ada Ki Buyut. Biarlah saya akan bicara kepada mereka. Saudara-saudaraku semuanya, jika kalian benar-benar sudah memperoleh kata sepakat untuk mengangkat kami berdua menjadi pimpinan, maka selanjutnya kalian harus tunduk pada perintah-perintah kami. Sekarang kita berkumpul di sini. Untuk saat-saat berikutnya, kita pun akan berkumpul di tempat ini. Gerakan itu akan kita mulai dari sini. Sebelumnya, aku ingin memperkenalkan kepada kalian seorang pendekar tangguh yang nanti akan banyak membantu kita. Lihatlah, dia adalah pamanku sendiri. Namanya Pranayam. Paman Pranayam ini nanti akan menjadi tangan kanan kami. Kalian juga harus menaruh hormat kepada Paman Pranayam. Oh, maaf. Hmm, siapa namamu tadi? Namaku Nawamalini. Dan adikku ini namanya Mayura. Uh, maaf, Nawamalini. Kapan kira-kira gerakan ini akan kita mulai? Kau harus bersabar dulu, Nandaka. Jangan terburu-buru. Biarlah aku dan Kibuyut Kalacika merundingkannya. Selanjutnya, kalian akan mendapat kabar dari Kibuyut kapan kita mulai bergerak. Uh, ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan pada kalian. Jika dulu Kibuyut menamakan kelompoknya Pendekar Jana Pria, maka sekarang kelompok kita ini akan mengambil nama yang lain. Apa namanya? Aku dan Mayura adikku akan disebut sebagai Pendekar Bunga Putih. Namanya kok begitu lembut. Rasa-rasanya telinga kami tidak enak mendengarnya. Nama itu pantas menjadi perkumpulan kaum wanita. Apa kau tidak setuju? Jika kelompok ini kunamakan kelompok pendekar bunga putih. Oh, bukan. Bukan tidak setuju. Tapi kalau misalnya ada nama yang lain, nama yang lebih cocok. Tidak. Aku tidak akan menggunakan nama yang lain. Nama ini sudah kuanggap paling cocok. Bunga putih merupakan lambang kesucian. Jadi perjuangan kita ini adalah perjuangan suci. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk menegakkan kebenaran serta keadilan di muka bumi. Maaf Ki Buyut, barangkali Ki Buyut keberatan aku menggunakan nama ini? Oh, sama sekali tidak, Nawamal ini. Nama itu sudah cukup bagus. Pendekar bunga putih pendekar pembela kebenaran dan keadilan, pendekar yang bertarung atas nama kesucian. Bagus sekali. Kukira kau tidak perlu memikirkan nama lain. Benar-benar nama itu sudah tepat. Cocok sekali. Paman Pranayam, barangkali Paman ingin mengemukakan pendapat soal nama itu? Tidak, Nawamalini. Malini. Aku sependapat dengan Kibuyut Kalacika. Nama itu sudah cocok. Kukira kau tidak perlu merubahnya lagi. Bagaimana denganmu, adik Mayura? Barangkali kau ingin mengusulkan nama yang lain? Tidak, kakak Nawamalini. Aku setuju. Justru nama itu terdengar indah sekali. Pendekar bunga putih. Ya, kita berdua akan menjadi dua kuntum bunga putih yang mekar di lereng Bukit Pinduhur. Jadi semuanya setuju. Kalau begitu, soal nama kita anggap selesai. Tapi coba, aku ingin mendengar kesepakatan kalian bersama-sama. Kalian setuju kelompok ini kunamakan pendekar bunga putih? Setuju! Bagus. Aku senang mendengar pernyataan kalian yang serempak. Sekarang, marilah kita tutup pertemuan ini. Dan selanjutnya, kalian menunggu pemberitahuan dari Kibuyut Kalacika kapan kita mulai bergerak. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita bersatu padu menggalang kekuatan. Kejahatan yang merajalela di permukaan bumi pasti akan binasa di tangan pendekar-pendekar bunga putih. Kejahatan adalah warna hitam. Warna hitam akan digulung habis oleh warna putih. Saudara-saudaraku, marilah kita bersatu padu. Marilah kita angkat pedang, kita cabut tombak, dan kita musnahkan angkara murka. Saudara-saudaraku, Jangan khawatir. Dewa Tak Agung ada di belakang kita. Saudara-saudaraku semuanya, marilah kita bersatu padu, menggalang kekuatan dahsyat untuk menghancurkan orang-orang serakah, orang-orang tamah dan Loba. Megah Puya artinya bunga yang sedang mekar. Namamu sungguh cantik Puya. secantik orangnya. Bagaimana orang seperti aku kau katakan cantik Kalabah? Karena memang kau cantik Puya. Kau pasti tidak bersungguh-sungguh Kalabah. <laughs> aku berkata apa adanya Puya. Kau memang cantik. Kau seorang gadis desa yang lugu, lembut dan cantik. Uh, kalau misalnya kau belum mempunyai seseorang kekasih, aku bersedia menjadi kekasihmu, Puya. Kau jangan permainkan aku, Kalabah. Aku tidak biasa diperlakukan laki-laki seperti ini. Aku, aku merasa takut. Aku takut tercebur di dalam lumpur. Aku takut terpleset, jatuh dan tidak bisa bangun kembali. Kalau kau terpleset dan jatuh, akulah yang akan membangunkanmu. Kau tidak percaya padaku, Buya? Aku belum begitu yakin, Karabah. Ah, apa yang membuatmu belum yakin, Buya? Sepertinya kau lebih tertarik pada Mayura. Mayura memang gadis cantik. Dia jauh lebih cantik dibandingkan Puya. Tidak, Puya. Tidak. Kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Mayura. Ya, dia memang cantik. Tapi kau jauh lebih lembut dan hangat dibanding Mayura. Oh, Buya. Kalau saja kau menjadi istriku. Jangan, Kalabah. Jangan membuat kakiku gemetaran. Kau kau tidak pernah dipeluk seorang laki-laki, Buya. Oh, Kalabah. Jangan. Aku takut. Aku takut kau hanya berpura-pura saja padaku. Aku takut kau menyeretku terlalu jauh. Dan akhirnya kau meninggalkan aku sendirian. Jangan khawatir, Buya. Kalau memang kau bersedia menjadi istriku, aku akan membicarakannya bersama ayah. Ayahku pasti akan setuju. Ah, oh, Puya. Hidungmu, bibirmu, matamu, semuanya cantik. Suaramu juga cantik. Oh, jangan, Kalabah. Lepaskan aku. Lepaskan, Kalabah. Ada apa, Puya? Ada apa? Jangan takut. Uh. Tak ada siapa-siapa di rumah ini. Kecuali kita berdua. Mereka semuanya pergi. Ah, ayolah Puya, ayo. Ah, jangan ah, Kalabah. Ayolah. Oh, Kalabah, ah. bagaimana ini? Oh, kau, ah, kau iya. keterlaluan sekali. itu Kalaba dan Buya tinggal berdua saja di rumah Kibuyut Kalajika. Kalaba berusaha merayu gadis itu. Akhirnya Buya tergoda. Dia diam saja ketika Kalaba mendekapnya dengan lembut. Oh, Kalaba, apakah laki-laki ini bisa dipercaya? Apakah dia tidak hanya berpura-pura kepadaku? Oh, bagaimana? Terus terang aku senang pada laki-laki ini. Mungkinkah, mungkinkah aku telah jatuh hati kepadanya? Oh, Laba kalau saja kau bersungguh-sungguh, aku mau menjadi istrimu. Buya, uh, eh, apa yang kau sedang ah, pikirkan? Tidak, Laba Aku, aku belum biasa seperti ini. Suatu saat nanti, aku ingin mengajakmu berjalan-jalan ke lereng Bukit Pinduhur. Kau mau, Buya? Kau tahu sendiri, Kalabah. Aku harus bekerja membereskan urusan belakang. Sewaktu-waktu kau boleh beristirahat untuk bersenang-senang, Buya. Hampir setiap hari kau bekerja keras di belakang mengurusi dapur. Kau mempunyai hak untuk istirahat. Sekali waktu kau boleh bersenang-senang. Uh, bagaimana, Buya? Kau mau ku ajak berjalan-jalan? Oh, ah, Kalabah, kau tahu aku tidak bisa menolak, bukan? Oh, Buya. Kau cantik, Buya. Kau cantik sekali. Ah, ayah. Anak setan! Uh, Apa yang kau lakukan di sini, Kalaba? Uh, uh, uh, anu, ayah. Apa? Uh, aku aku hanya mengobrol bersama Buya. Ikut aku. Uh, maaf, ayah. Uh, tapi sungguh, kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya mengobrol-ngobrol saja. Ikut aku! Kulihat kau semakin hari semakin kurang ajar, Kalaba. Aku sudah berkata apa kepadamu, ha? Aku berkata apa padamu? Uh, uh, maaf, Ayah. Saya saya hanya bercakap-cakap saja dengan gadis itu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Kalaba. Kalaba artinya gajah muda. Kau ku beri nama Kalaba. Supaya apa? Supaya kau bisa menjelma menjadi seekor gajah muda. Kau tahu kan binatang yang bernama gajah itu dia jujur, dia patuh, dan dia kuat. Tapi sayang sekali, mengapa kau tidak mempunyai watak seperti kalapa, Seperti seekor gajah muda. Kau malah berlaku sebaliknya. Ugal-ugalan, kurang ajar. Kau bukannya berwatak gajah, malah berwatak semut. Kalapa, Kalapa. Kau benar-benar telah mengecewakan ayahmu. Ah, maaf, ayah. Saya tidak mengerti kemana arah pembicaraan ayah. Sekarang kau berani berpura-pura kepadaku. Dengar, kalapa. Sekali lagi kau berani mengganggu gadis itu. Aku akan mengusirmu dari rumah ini. sunyi lengang, mendadak sekitar 30 ekor kuda berlari kencang di atas jalanan berbatu. Binatang-binatang itu berlari dengan lincah, meninggalkan desa Pedanten. Dua orang berpakaian serba putih berkuda paling depan. Mendadak salah seorang di antara mereka mengangkat tangannya, dan orang-orang berkuda itu pun berhenti di sebuah kaki bukit. Di mana rumah kepala desa Kali Asem itu, Nandaka? Masih jauh dari sini, Nawamalini. Kita masih harus menyusuri kaki bukit ini ke sebelah utara. Apa benar? Kepala desa Kali Asem cukup kaya raya? Dia mempunyai sawah ratusan krosa. Dia juga mempunyai ternak ribuan jumlahnya. Hmm. Jelas, kepala desa itu cukup kaya raya. Dan jelas, kepala desa itu memperoleh kekayaannya dari hasil merampas keringat rakyatnya sendiri. Kalau begitu, dia bisa menjadi sasaran kita yang pertama. Hmm, Paman Pranayam, saya harap Paman tetap mendampingi kami. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan khawatir Nawamalini. Aku tetap akan menjaga kalian. Kakak Nawamalini, apakah mereka semuanya sudah menyiapkan cadar? Kukira sudah, Mayura. Hai saudara-saudaraku, sekarang juga kalian boleh menggunakan cadar putih. Dan kalian juga harus bersiap-siap menghunus senjata. Ayo saudara-saudaraku, kita serbu desa Kali Asem. Kita paksa kepala desanya bertekuk lutut dan menyerahkan harta bendanya kepada kita. Ayo kawan-kawan, kita berangkat sekarang. Jalan. Ayo, ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. Ternyata Putri Tunggadewi berhasil melaksanakan gagasannya. Malam itu dia memimpin orang-orangnya menyerbu desa Kalih Asem. Mereka terus berkuda mengitari sebuah kaki bukit menuju ke arah utara. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi duduk dengan tegar di atas punggung kudanya masing-masing. Sementara Pradipa dan Nandaga berkuda mendampingi mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? apakah kelompok pendekar bunga putih akan berhasil menjalankan operasinya yang pertama. Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.